Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, mau bertanya, apakah benar bahwa yang meraihkan milad atau hari kelahiran Sayyidah Fatimah itu pasti Syiah? Dan apakah itu juga artinya Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak boleh memperingatinya? Syukron. <laughs> Sayyidah Fatimah memperingati kelahiran itu sebenarnya makna mensyukuri. Kelahiran seseorang itu bisa disyukuri. Misalnya kelahiran orang alim besar. Karena bersama kelahirannya itulah akan bersama kelahiran itu hadir seorang alim Imam Ghazali, Sayyidat Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin dan memperingati memperingati maknanya adalah menyebut dalam bahasa lain ada ada namanya khol, khol seolah memperingati kematian bukan memperingati kematian khol adalah sambung kepada orang yang telah meninggal dunia jadi apakah memperingati kelahirannya atau memperingati kematiannya hakikatnya bukan itu mengingat dianya mengingat beliaunya sambung dengan beliaunya jadi sama sama mengingatkan Nabi, sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidat Fatimah Zahra punya kisah yang harus dibaca oleh ulama-ulama kita dan diperdengarkan kepada para umat. Apakah semua yang merayakan perayaan Sayyidat Fatimah Zahra, haul Siti Fatimah Zahra, kelahiran Siti Fatimah Zahra, Syiah, Siti Fatimah Zahra adalah milik kita, ahli Sunnah wal jamaati. Siapa yang mengatakan itu milik Syiah? Selama ini kami menyanjung Sayyidat Fatimah Zahra. Saya sunni ahli sunnati wal Jamati asyariyati. Saya sanjung Siti Fatimah Zahra. Jadi kalau saya menyanjung Siti Fatimah Zahra jangan dihubungkan saya dengan Syiah. Kalau ada orang Syiah mengaku miliki Siti Fatimah Zahra, Siti Fatimah Zahra seperti apa yang engkau miliki? ikan Ini loh Siti Fatimah yang dimuliakan lihat. Siti Fatimah Zahra yang mulia menikah dengan Imam Ali yang sangat mulia dan dengan riwayat-riwayat yang sangat mulia lihat. Ada dalam hadis-hadis kita. Siti Fatimah Zahra milik kita milik ahli sunnati wal jamaati bukan diklaim oleh milik saya kalau orang mengaku memiliki beliau ada bisa saja mengaku mengaku mengaku tapi Siti tiba-tiba Zahra lihat dalam akidah kita kalau ada orang mengingkari Siti tiba kafir menolak Siti tiba kafir memusuhi Siti Fatimah adalah kafir selesai Cuman jika di situ ada sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang di luar ahli sunnah, atau tradisi yang dilakukan oleh luar Islam makanya kita tidak boleh melakukan hal yang serupa di saat itu siar mereka sampai kata Imam Ghazali kalau ada sunnah Nabi sekalipun kalau ada sunnah Nabi sekalipun kalau itu menjadi siarnya orang fasik hendaknya kita tunda ngambil sunnah yang lainnya jangan ngambil sunnah itu sebab kalau kita ngambil sunnah itu kita akan digolongkan orang fasik misalnya sekarang ada merebak agidah syiah misalnya atau yang lainnya merayakan situasi mati Zahra baik Kemudian tatonya kita ikut, maka setelah otomatis kita dianggap sama. Ini seperti itu. Akan tapi kalau tidak pernah ada aman di kalangan ahli sunnati wal jamaati, tiba-tiba kita merayakan Bahkan syiarnya syiar ahli sunnah. Kita sebut ulama-ulama ahli sunnah, tokoh-tokoh ahli sunnah. Kita agungkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak apa-apa. Makanya boleh kita insya Allah Al-Bajah merayakan kelahiran Siti Fatimatiz Zahra. dibaringi dengan haulnya ya, menyebut tentang manakibnya Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai. Tapi harus ada, Mang. Makanya kalau ada yang pengen merayakan tentang kelahiran Siti Fatimah Zahra, dibaringi dengan menyebut sejarah kemuliaan Siti Aisyah. Baru benar itu. Kalau tidak, awas hati-hati. Saya seru kepada semuanya. Yang ingin merayakan kelahiran Siti Fatimah Zahra, harus berani mengangkat topik tentang tema, tentang Ummul Mukminin Siti Aisyah. Nah ini dua yang diangkat sekaligus. Baru selamat nanti. Tidak masuk fitnah. Nah, kalau tidak, masuk apa? Fitnah. Ini langsung. Jadi tolong sampaikan. Anda ingin merayakan Siti Fatimah di Zahra? Oke, okay, bagus. Hall Siti Fatimah di Zahra. Sekaligus di dalamnya adalah ambil kisah-kisah bagaimana hubungan indah antara Siti Sayyidat Zahra dengan Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala untuk menghindari fitnah ini. Siti Fatimah Zahra adalah wajib kita cintai. Dia adalah min ahli bait Nabi, termasuk ashabul kisah. Lima orang yang mendapatkan yang di, yang di ah, yang ditutup dengan kisah kan kisah oleh Nabi SAW dan ini adalah ahli baitku. Dan dia adalah orang yang dibersihkan oleh Allah dari dari segala kekotoran dosa dan itu jaminan surga dari Nabi Sayyidina Imam Ali min Al-Asr Syariah bil Jannah Siti Fatimah Zahra dikatakan oleh Nabi ini orang pertama yang bakal masuk surga Sayyidina Hasan dan Husain dikatakan dua pemuda ahli surga lima-limanya adalah ahli surga Makanya memusuhi salah satu dari mereka adalah adalah keluar dari iman, bukan urusan orang Syiah. Ini ahli sunnah wal jamaah mencintai ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab